roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berupaya, berusaha untuk memelihara dan menjaga keluarga keluarga kita masing-masing dari siksaan api neraka jahanam juga tentunya siksaan alam kubur yang pasti akan dialami oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa mengingkari Allah tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa menjauh hidupnya dari jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW serta para sahabat-sahabatnya yang senantiasa menunjukkan kita kepada kebahagiaan, kepada ketentraman, kepada keredoan Allah Subhanahu wa taala dan kepada nikmat kubur serta surga jannatul na'im. Semoga kita senantiasa sanggup dan mampu untuk menuntun keluarga kita, membimbing keluarga kita, mengerahkan keluarga kita kepada jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya berupa upaya-upaya kita untuk memperbaharui untuk menanamkan akidah-akidah yang sahihah dan juga memerintahkan kepada keluarga kita seluruhnya, istri kita serta anak-anak kita sekalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan sholat yang lima waktu, ditambah dengan sholat yang sunnah, juga selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quranul Karim setelah serta berusaha untuk memahami maknanya dan juga selalu berusaha untuk senantiasa mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang tentunya hal itu memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk menjalani kehidupan dan untuk menggapai reda Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu telah saya sampaikan fase kehidupan yang pertama, alam dunia, alam fana yang akan kita tinggalkan yang kita akan menyudahinya. Karena sungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'ikatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kita akan mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan semua amal yang kita dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal yang dibawa oleh manusia hanya dua, ada yang salih dan dan ada yang taleh. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita bawa kehadapannya adalah amal-amal yang saleh, amal-amal yang amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang dapat menjauhkan diri kita dari siksaan api neraka jahanam. Fase yang kedua yang akan kita bicarakan adalah tentang alam kubur. Di alam kubur ada satu hal yang pasti. Sebagai akidah kaum muslimin yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di alam kubur atau alam barzah ini, manusia akan mengalami masalah, masalah akan mengalami beberapa hal. Dia akan mendapatkan nikmat-nikmat di alam barzahnya dan kuburnya. Dia juga akan mendapatkan siksaan di alam kuburnya. Akan dibukakan pintu baginya tempatnya kembali kelak di akhir alam yang terakhir apakah dia akan dimasukkan kelak ke dalam surga dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia lihat tempat kembalinya dan juga dibukakan pintu baginya bagi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa di alam barzahnya dibukakan pintu neraka jahanam untuk diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya kelak juga akan diperlihatkan kepadanya sosok Sosok ini adalah merupakan bentuk amal yang ia kerjakan selama ia hidup. Kalau ia orang, ia orang yang saleh maka akan diwujudkan berupa sosok orang yang saleh. Kalau dia orang yang kufur kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang kufur, maka akan diperlihatkan kepadanya sosok orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di alam kubur itu manusia akan dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ujian bagi mereka semuanya untuk merasakan betapa sakitnya. Kecuali orang-orang yang diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasakan kedamaian. Semua ini adalah merupakan rangkaian yang akan dialami oleh orang-orang yang berada di alam kuburnya dan hal ini merupakan satu akidah, satu keyakinan bahwa semua manusia pasti akan mengalaminya. Akan kita lihat nanti riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang menandakan bahwa sungguhnya alam kubur itu satu hal yang pasti. Satu hal yang akan terjadi dan dia akan dialami oleh oleh manusia. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita hadis-hadis yang berkenaan dengan alam kubur tersebut. Di antaranya satu riwayat yang disampaikan oleh Imam oleh Imam Aba sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u Qurani alihim atahu malakani fayuqidanihi fayakulani ma kunta takulu fi hadzal rajul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقال ما يقول الناس فيقول لا دريت ولا تليت ويتركوا بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين Sesungguhnya seorang hamba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala wuda fi qabrihi ia letakkan di alam kuburnya wa tawalla anhu ashabu kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazahnya pun meninggalkannya berpaling darinya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa bagi orang yang akan dikubur tersebut. Kenapa? Karena dia akan ditanya oleh malaikat. Fa innahu al yus'al kata Rasulullah karena dia akan ditanya oleh malaikat. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak segera atau tergesa-gesa meninggalkan pekuburan. Di dikatakan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kita diam sejenak. Seperti orang yang sedang memotong onta dan kemudian membagi-bagikan dagingnya sambil kita terus berusaha mendoakan orang yang dikubur tersebut dengan doa-doa yang bermanfaat baginya di alam kuburnya dan di alam akhirnya. Jadi ketika dia telah diletakkan di alam di kubur tersebut dan orang-orang pun berpaling darinya, maka wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Ia pun mendengar suara hentakan sendal-sendal yang Ah, kaki-kaki uh, yang pergi dari pekuburan tersebut. Kemudian setelah itu atahu malakani, ia pun didatangi oleh oleh dua malaikat. Fayuk idani. Kemudian ia pun didudukkan. Fayakulani. Keduanya pun berkata kepadanya, bertanya kepadanya, "Ma kunta takulu fi hadar rajul?" Apa yang kau telah katakan dahulu ketika kau hidup di dunia tentang laki-laki ini? artinya li Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fayaqulu asyhadu anna Abdullah wa rasuluhu. Orang-orang yang beriman mengatakan aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini jawaban orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman menjawab dengan perkataan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya Karena orang beriman ini ketika ia hidup Ia senantiasa ittiba Mengikuti segala tauladan Segala contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam beragama Dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala Hingga ia pun dia senantiasa ittiba senantiasa mengikuti segala tauladan yang diberikan oleh Rasulullah, SAW, sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkara-perkara manhaj, baik dalam perkara-perkara akidah, baik dalam perkara-perkara ibadah, baik dalam perkara-perkara muamalah ma'an akhlak, pembinaan rumah tangga dan lain sebagainya. Dia senantiasa melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalallahu maka dikatakanlah kepada orang yang beriman ini undur ila maq'adika minan nar. Lihatlah tempat duduknya yang berasal dari neraka jahanam. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sekarang telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat dudukmu yang berasal dari surga Jannatul Naim. Subhanallah fayarahuma jami'an kemudian mereka pun melihatnya wa ammal munafik ada pun orang munafik wal kafir dan orang-orang kafir fayuqalu dikatakan kepadanya ma kunta taqulu fi hadzal rajul apa yang telah Anda katakan apa yang telah Anda lakukan terhadap laki-laki ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu lantas mereka pun mengatakan la adri saya enggak tahu saya nggak mengerti. Kenapa dia mengatakan la adri saya nggak tahu saya nggak mengerti? Karena ketika dia hidup di dunia, dia senantiasa mengkufuri Rasulullah SAW, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Jangankan ia mau ittiba, jangankan ia mengikuti teladan Rasulullah SAW, mengikuti tata cara beragama Rasulullah SAW mereka adalah orang-orang yang mengingkari Rasulullah SAW, Menjauh hidupnya dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai satu peringatan untuk kita semuanya bahwa sungguhnya konsekuensi daripada orang yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari ajaran Rasulullah SAW, tidak pernah mau itiba, mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah dalam beragama, dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan menjawab dengan perkataan ini, lah adri, saya enggak tahu, saya enggak mengerti." Kuntu akulu mayakulun nas. Dulu aku mengatakan sebagaimana orang mengatakan. Orang mengatakan iya Rasul, aku juga mengatakan iya, bisa jadi iya Rasul Mungkin ia Rasul atau ia Rasul. Saya nggak ngerti. Kenapa? Karena dia tidak pernah sekali lagi mengikuti Rasulullah SAW Dia tidak pernah mau menjalankan ajaran Rasulullah SAW Dia mengingkari ajaran Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Fayakula la dareta wa la taleta. Ya. Lantas malaikat pun mengatakan kepadanya, kamu memang tidak tahu dan kamu memang tidak pernah mau mengikutinya. Kamu memang tidak pernah tahu. Karena kamu memang pernah memang tidak pernah mau mengikutinya. Itu dikatakan kepada orang yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutraku bitariki min hadidin darbatan, lantas orang itu pun dipukul waliyadzubillah oleh uh, satu pukulan yang terbuat dari martil yang besar dipukulkan kepadanya ya dengan martil yang besar yang terbuat dari dari besi. Lantas fayasihu sayhatan dia pun menjerit dengan jeritan kesakitan yang luar biasa. Ya, dia dipukulkan dengan martil yang besar yang terbuat dari besi. Ya, itu baru satu kali pukulan sehingga dia menjerit kesakitan. Ya, ia menjerit kesakitan fayasihu sayhatan dia menjerit sangat kesakitan yasmauha man yali ghairat lain yang jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali dua, dua makhluk jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali dua, dua makhluk para pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menandakan bahwa sungguhnya ya siksa kubur itu memang ada. Hadis yang menandakan bahwa sungguhnya azab kubur itu memang ada. Dan ketika manusia telah dikuburkan, dia didatangi oleh malaikat, ditanya oleh malaikat, didudukkan oleh malaikat. Semua itu akan dialami oleh manusia. Semua manusia akan mengalaminya. Suatu hari Aisyah kedatangan seorang wanita dari kalangan Yahudi perempuan dari kalangan Yahudi. Karena ada hajat kepada Aisyah. Kemudian Aisyah pun menahan orang itu di pintu. Ya. Sebagaimana riwayat mengatakan anna yahudiyatan dakhalat 'alaiha fadzakarat adzab al-qabri. Bahwa ada seorang wanita Yahudi datang ke hadapan Aisyah karena ada hajat, karena keperluan, ada sesuatu yang ia minta dari Aisyah ya Kemudian fadzakar azab al qabri wanita ini pun membicarakan atau mengatakan tentang azab kubur. Tentang azab kubur. Faqarat laha a'adakallah min azabil qabri. Kata wanita ini kepada siapa? A'adakallah min azabil qabri. Semoga Allah melindungi engkau dari siksaan azab kubur. Wanita itu pun ditahan oleh Aisyah. Tidak boleh beranjak dahulu. Tidak boleh pergi dulu. Kemudian fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabri. Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab kubur. Faqalat na'am. Kata Rasulullah, iya. Faqalat na'am. Kata Rasulullah, iya. Adab kubur itu ada. Manusia akan mengalami azab siksaan di alam kuburnya. Hakun kata Rasulullah itu benar. Pasti terjadi. Faqalat Aisyah lantas Aisyah setelah itu ya mengatakan Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwada min adzabil qabri. Setelah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu ya dalam sholatnya, dalam setiap sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan adab kubur. Para pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang maksum. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis yang sahih yang dinyatakan dengan lisan Rasulullah SAW bahwa azab kubur itu hal yang pasti, hal yang dialami oleh manusia, oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai setelah itu Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW terus menerus dalam solatnya, dalam setiap solatnya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlindungi daripada siksa api neraka jahanam. Kita tahu Rasul mengatakan di riwayat yang lain, ya tentang hal ini diajarkan kepada kita semuanya agar manakala kita akan menyudahi sholat kita fidubiri kulis sholat di akhir sholat kita masing-masing fidubiri kulis sholat itu bisa berada bisa aja bisa saja terjadi ketika kita masih berada dalam sholat yaitu ketika kita tahiyatul akhir atau setelah sholat kita mengucapkan kalimat di dalam sholat kita ketika tahiyatul at-tahiyat yang terakhir setelah kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW disunahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk min minal arba' untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di empat hal. Doa perlindungan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah senantiasa mengucapkannya, mengatakannya ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min عذاب jahannam wa min al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal Kalimat ini terus dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia terus membacanya ia terus membacanya mengucapkannya sepanjang ia melaksanakan sholatnya. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari sisa api neraka jahannam. Wa min azabil qabri dan daripada siksa kubur dan daripada siksa kubur. Kita minta perlindungan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka jahanam. Jangan sampai api neraka jahanam menyentuh kita walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sejak mata. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kan- dan kita berdoa kepada Allah agar dijauh dari api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga jannatul naim. Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah kau meminta kepadamu ya Allah agar aku dimasukkan ke dalam sorga dan hal-hal yang akan dapat mendekatkan diriku ke dalam sorga jannatun na'im dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari, dari api neraka Jahannam dan segala perilaku segala hal yang akan dapat mendekatkan diriku memasukkan diriku dalam api neraka Jahannam Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita dijauhkan dari azab api neraka jahanam karena tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang sanggup mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghadapi siksaan yang begitu berat. Begitu juga Rasul mengajarkan kepada kita untuk ta'awad min azabil qabri berlindung dari siksaan alam kubur sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim tadi yang menyatakan bahwa sungguhnya orang yang kufur kepada Allah ketika ia ditanya tentang Nabi Muhammad SAW dan tidak mampu untuk menjawabnya, ya karena orang itu tidak pernah ittiba mengikuti Rasulullah SAW tidak pernah mau tahu tentang Rasulullah SAW diambilkan pulau godam yang terbuat dari besi dipukulkan ke punggungnya ia pun menjerit kesakitan semua makhluk mendengarnya kecuali manusia dan jin lain dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mendengarnya yaitu manusia dan dan jin. Jadi doa ini kita baca setiap hari. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati dan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Karena dalam kehidupan manusia akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan Ketika orang akan meninggal dunia pun kita diuji oleh Allah. Setan mendekati kita, menghampiri kita, membisikkan telinga kita agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengingkari Allah, agar kita terjerembat dalam dalam kemaksiatan dan dosa. Sampai seperti itu setan berusaha untuk menghancurkan kita. Menjadikan kita sebagai pengikutnya. Menjauh diri kita dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fitnah yang harus kita minta kepada Allah agar terbebaskan dari fitnah-fitnah tersebut. Wa min fitnatil mahya wal mamati dan fitnah kematian. Di kematian ada fitnah, ada ujian bagi kita. Sebelum kita menghadapi perkara di mana manusia akan mengalami jaza balasan apakah balasan kebaikan atau balasan keburukan bagi kita sekalian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal dan daripada fitnah kejahatannya dajjal. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada kita untuk selalu membacanya. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman selalu berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Meminta kepada Allah dengan penuh kekhusyuan menghadirkan hati kita bukan hanya sekedar lisan tapi hati kita pun kita hadirkan bahwa kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar terbebaskan dari adab api neraka jahanam agar terbebaskan dari adab kubur karena itu hal yang pasti akan dialami oleh oleh manusia. Lihatlah sosok Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Ya, yang saya katakan tadi dia orang yang maksum, terbebaskan dari dosa, sudah dijamin masuk surga, namun perilaku Rasulullah seperti itu. Ia terus mengucapkan, mengatakannya setiap sholatnya. Sebagaimana hadis Aisyah tadi. Dan hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Apatah lagi kita. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa. Ya, hamba Allah yang lemah. Hamba Allah yang mudah dipengaruhi. Hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Zaman yang pun dengan fitnah. Maka tentunya selayaknya dan sepatutnya bagi kita sekalian untuk biasa. Isti'adah Aman perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari segala pengaruh-pengaruh setan, dari segala azab, baik azab api neraka jahanam atau azab kubur. Para pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Ketika ia akan mengalami kematian, saya katakan tadi bahwasanya setan akan terus menggoda, akan terus mengganggu, akan terus mempengaruhi manusia agar manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan di satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu 'inda ta'amihi." فإذا سقطت من أحدكم اللقمة fal yumit maka nabiha min ada thumma liya'kulaha." wala yad'aha lisyaitan fa idza faraga falyal'aq falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda sungguhnya syaitan itu hadir inda kulli syai' min sya'nihi syaitan selalu hadir pada setiap keadaan manusia pada semua kehidupan manusia ya pada setiap langkahnya, pada setiap detak jantungnya, pada setiap nafasnya. Syaitan senantiasa hadir. Hatta yahduruhu inda ta'amihi sampai syaitan pun hadir ketika dia sedang makan. Faida sakat saqata min ahadikum luqmah, oleh karena itu kalau sekiranya ada makanan yang terjatuh, ya, fal yumit maka Nabi minan adza maka bersihkanlah makanan tersebut Thummal liyakulha setelah makanlah wala ahli syaitan jangan disisakan untuk syaitan kata Rasulullah wala ahli syaitan jangan disisakan untuk untuk syaitan fa idza faraga falyalaq asabiahu kalau sudah selesai maka jilatilah jari jemarinya itu fa innahu la yajri fi ayyi ta'amihi takunul barakah karena dia tidak mengerti di mana makanan yang ia makan itu letak keberkahannya Itulah syaitan. Ya, selalu hadir, selalu ada, selalu berada di sekitar manusia, di sekitar kita, sekalian, mempengaruhi kita, membisikkan kita, mengajak kita, menyeret kita untuk kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dalam saat kita menghadapi sakratul maut pun diharapkan kita tetap dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Abu Talib. Afwan, Abu Talib. Ya. Ketika ia menghadapi sakratul maut, akan mengalami kematiannya Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya kalimat La ilaha illallah. dengan mengatakan ya ammi kul la ilaha illallah ya ammi kul la ilaha illallah ya ammi kul la ilaha illallah wahai paman ucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahai paman ucapkan kalimat la ilaha illallah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi lihatlah setan di sekitarnya. Abu Jahal, ya petinggi-petinggi kafir yang lainnya mempengaruhinya begitu juga syaitan mempengaruhinya sampai pada akhirnya ia meninggal dunia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah betapa banyak kita saksikan manusia-manusia yang ketika hayatnya justru ya meninggal dengan su'ul khatimah bukan dalam keadaan husnul khatimah ia meninggalkan meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kadang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal itu harus kita jauhkan, kita hindarkan dengan senantiasa meningkatkan nilainya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berzikir Allah, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah siang maupun malam dengan menegakkan salat, qiraatul Quran, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalat kepada Rasulullah. Kita senantiasa menghidupkan, memakmurkan masjid dengan salat berjamaah dan berbagai macam amal kebaikan yang lainnya. Yang insya Allah amal-amal itu akan mengantarkan kita kepada khusnul khatimah pada akhir hayat kita sekalian. Hadirin, para pemirsa dan pendengar roja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala qala rabbirji'un." Inilah kalimat yang dikatakan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala hatta idza jaa ahadahumul maut sehingga manakala kematian telah akan menerpa mereka qala rabbirji'un wahai Tuhan kembalikanlah aku ke dunia la'ali la'ali amalan salihah la'ali a'malu salihan kelak aku akan beramal-amal yang saleh fi ma tarak yang dulu aku tinggalkan kalla Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla." Tidak sama sekali. Ini kalimat sangkalan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innaha kalimatun huwa qailuha." Sungai itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan sebagai alasan untuk mereka. Wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Barzakhun ada satu barzakh, alam barzakh ila yaumiddin sampai mereka akan dibangkit dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw albatun fiha ma' yashukku maru fa ja'ala yudkhila yudkhil yadayhi fil ma' wa yamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat thumma nasaba yadahu faj'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu wa malat yaduhu Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena baina yadayhi rabbatun au albatun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada kulit atau satu wadah yang terbuat dari kayu. Umar yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu. Di dalamnya ada air. Kemudian diukhil yadayhi fil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masukkan kedua tangannya di ke, ke air tersebut. Fa yamsau ma wajahu. Kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. ويقول la ilaha illallah. ia pun mengucapkan kata-kata kalimat tauhid la ilaha illallah inna lil mauti sakarat sesungguhnya kematian itu dibarengi dengan sakratul maut thumma nasaba yadahu kemudian beliau pun mengulurkan tangannya dan mengatakan Fayakulu fi fir rafiqil a'la firrafiqil a'la di surga yang tertinggi hatta qubidal maut sampai kemudian beliau meninggal dunia wa malat yadahu kemudian tangannya pun terkulai hadis ini sahih sampaikan kepada kita sekalian sesungguhnya itulah kematian yang akan dialami oleh semua manusia termasuk dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di alam barzah di alam kubur kita akan mendapatkan nikmat dan juga kita akan mendapatkan azab jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa diwaskannya alam kubur kita diwaskannya alam kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu surga oleh Allah dan kita melihat ke dalamnya tempat kelak hari akhir kita akan memasukinya jika kita orang yang kufur, maka akan dihimpit orang kubur kita se sempit sempitnya. Kalau kita adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disempitkan ruang kubur kita sempit-sempitnya. Diambilkan tikar dari neraka jahanam tempat kita beristirahat, waliyadzubillah. Dan kemudian dibukakan pintu neraka tempat kita kembali kita akan mengalami kesakitan yang panjang, siksaan yang panjang. Orang yang beriman diambilkan permadani dari surga tempat beristirahatnya, dibukakan pintu surga. Dia pandang dan dia akan kembali kelak dia lahir ke sana. Inilah kiranya hal yang harus kita fahami. Yang harus kita berusaha terus untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindarkan dari azab api neraka jahanam dengan banyak-banyak berdoa dengan penuh kehusuan kita hadirkan hati kita, bukan hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan. Kita berdoa kepada Allah di akhir solat-solat kita masing-masing. Apakah solat yang wajib atau solat yang sunnah dengan mengatakan Allahumma inni bika min azabi jahannam wa min azabil khabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masjid dajjal wallahu a'lam bishawab. <clears throat> Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Firdaus Hanusi MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sebuah nasihat yang berharga terkait dengan pembahasan kita di siang hari ini fase kehidupan yang kedua perjalanan ruh di alam barzah. Saudaraku seiman dan seakidah, semoga kita dapat mengambil faidah dari kajian kita di siang hari ini dan insya Allah kita akan segera masuk ke sesi kedua untuk memperdalam materi kita dalam sesi tanya jawab. Anda bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat bagi Anda pemirsa Roja TV di nomor 081317776543 dan bagi Anda para pendengar Radio Roja Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081989. 6543 dan Anda pun bisa bertanya secara langsung di nomor 0218236543. Baiklah para pendengar untuk selanjutnya kita akan angkat satu pertanyaan dulu melalui pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Anto di Wonosobo ini Ustaz. Pertanyaannya apakah ruh seorang mukmin yang telah meninggal tentu saja Ustaz bisa dihubungi dan bisa dimintai tolong Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya ini yang seringkali orang sebut dengan tawassul ya atau tabarruk bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia itu uh, adalah termasuk tawassul yang mamnu ya bertawassul yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu pernah membaca, mendengar riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika manusia telah meninggal dunia, jika manusia telah meninggal dunia, telah mati, ya, in qata'a amaluhu, maka sesalah umurnya, sesalah amalnya. Ya, illa min thalathin kecuali tiga hal. Al-ilmu yuntafa'u bihi sadaqatin jariyatin waladin salihin ya Allah, Ya. Yang akan terus berhubungan dengannya adalah yang pertama ilmu yang bermanfaat yang ia sampaikan, yang ia nasihatkan kepada manusia, kepada orang ketika semasa hidupnya, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang terus mengalir pahalanya kepadanya, walaupun ia sudah meninggal dunia. Yang kedua sedekah jariah yang telah ia tunaikan, yang telah ia sampaikan, yang telah ia lakukan ketika masa hidupnya. Sedekah jariah itu memberikan pahala baginya dan pahala itu terus mengalir jika memang ia lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Dan yang ketiga adalah waladun saleh. Ia da'ulahu, seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Itulah yang memberikan manfaat kepadanya. Ya, adapun Ketika dia sudah meninggal dunia maka selesai. Ya. Dia tidak akan bisa berhubungan lagi dengan manusia, dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Ya, alamnya pun sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda. Bagaimana kita saksikan tadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, dia tidak mampu untuk melakukan apapun karena ia sudah dalam pengawasan malaikat. Ia sudah berada dalam pengawasan malaikat. Jika ia beriman, ia mendapatkan nikmatnya yang dia tahu saat itu nikmat tersebut, yang ia rasakan saja nikmat tersebut. Tidak mungkin lagi dia bisa bisa berhubungan dengan manusia, dengan siapapun. Tidak bisa. Hatta dengan orang-orang yang terdekatnya, apalagi dengan orang-orang yang jauh darinya. Ya. Ketika dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas dia akan dapatkan azab siksaan di alam kuburnya dan mustahil baginya untuk bisa berhubungan lagi dengan orang-orang yang masih hidup di dunia. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, ya maka alamnya sudah berbeda. Alam itu disebut alam barzah, alam penantian. Dikatakan juga sebagai kiamat sungra, kiamat kecil. Dan kita tidak lagi bisa berhubungan dengan orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Firdaus Sanusi yang telah memberikan penjelasannya dan semoga penanya mendapatkan penjelasan sebagaimana pertanyaan dan juga bagi Anda para pemirsa maupun pendengar eh, radio Roja dan TV Roja. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik, penanya yang pertama. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Oh. Tampaknya terputus ya, Baik, para pendengar dan pemirsa Roja, kita akan coba angkat penelpon yang berikutnya, masih tetap di nomor yang sama 021 823 6543. Ya? Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Umusri Sri dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Silakan Umusri. Sri. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Ini Ana mau tanya. Hmm. Bagaimana ini mungkin pembahasan lain ya. Iya seorang anak yang apa kurang kurang apa berbakti kepada orang tua hmm. karena orang tuanya itu masa hidupnya itu enggak anu enggak apa enggak bertanggung jawab kepada anaknya sehingga anaknya itu enggak hmm. apa nggak berbakti kepada orang tua itu gimana ya Ustaz? Yeah. Baik. Baik. Jazakillah, tamanya sudah jelas pertanyaannya Umu Sri ya. di Kalimantan Timur. Ya. Ya. Uh, baik uh, Ibu Sri dan juga para pemirsa serta pendengar roja dimanapun antum semua berada ya anak itu kewajiban kepada orang tuanya adalah birrul walidain itu kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepada kamu semuanya agar semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kita birrul walidain. Berbuat baik. Itu kewajiban seorang anak ia kewajibannya adalah berbakti kepada orang tuanya, memberikan perhatian, memberikan bantuan, memberikan pengayoman, menyayanginya. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik kepada ibumu? Kata Rasulullah. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu lantas kepada bapakmu. Lihatlah bagaimana terus mengatakan tiga kali. Ucapkan kalimat ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu. Itu kewajiban anak. Bahkan Allah mengatakan ridha Allah fi ridal walidain wa sakhat Allah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Murka Allah pun juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Jika Allah redha, jika kedua orang tua kita redha kepada kita, Allah akan redha kepada kita. Tapi jika orang tua kita murka kepada kita, tidak suka kepada kita, benci kepada kita, Allah pun akan seperti itu. Ia nggak akan redha kepada kita. ia akan membenci kita. Itu satu hal yang patut untuk kita fahami benar. Siapapun orang tua kita. Apakah orang tua kita orang yang baik dengan kita? Yang selalu menyayangi kita? Yang selalu memberikan perhatian kepada kita? Yang terus memberikan bantuan kepada kita? Atau sebaliknya, orang tua kita orang tua yang jahat, yang tidak bermoral, orang tua yang selalu bersikap keras pada anaknya, yang berlaku zalim pada anaknya, yang menelantarkan anak-anaknya yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang selalu berbuat dosa kepada Allah. Kewajiban kita kepada mereka birrul walidain, bakti kepada mereka. Bukan satu kezaliman harus kita balas dengan kezaliman. Orang tua kita berbuat zalim kepada kita, apa harus juga kita balas dengan kezaliman? Lah, tidak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kezaliman tidak harus dibalas dengan kezaliman. Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, unsur akhaka zalimun aw madzlum. Tolong saudaramu. Baik mereka yang terzalimi atau orang yang berbuat zalim. Sekalipun kita tolong mereka. Itu perintah Rasulullah SAW. Jadi satu kezaliman bukan berarti kita harus balas, harus balas dengan kezaliman. Allah mengingatkan kita, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Waja'atu bainakum muharraman fala tadalamu. Aku haramkan diriku berbuat zalim dan aku jadikan kezaliman sesuatu yang haram terjadi di antara kalian. Fala tazalamu. Jangan kalian saling berbuat zalim. Jangan. Kalau orang tua kita jahat pada kita, orang tua kita tidak baik pada kita, berlaku zalim pada kita, menelantarkan kita, itu urusan dia orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya orang yang soleh, anak yang baik, mengingatkan orang tua. Wahai orang tuaku, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi kemungkaran, jauhi dosa. Segeralah kembali ke jalan Allah. Tempuhlah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Terus ingatkan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang hikmah, dengan kata-kata yang lemah lembut, yang ramah. Ini yang harus kita lakukan. Allah alam disuruh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita tidak menjadi orang yang pendendam ya Ustaz. Apalagi kepada orang tua kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Baik para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab. Kembali kita akan angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ya. Ada penanya dari Umudawa di Sentul. Ustaz, pertanyaannya, apakah berfaidah bagi kita sebagai kakak-kakak berkumpul untuk mengaji kepada adik kami yang telah setahun meninggal Ustaz. Dan kalau kita berkurban atau bersedekah untuk adik kami, apakah bermanfaat atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Uh, hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang sudah meninggal dunia itu diantaranya adalah doa untuknya. Ya, Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda satu riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ma min mayitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa sufi'u fihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, tidaklah seorang mayit pun yang ia disolatkan oleh 100 umat muslimin ya Kemudian mereka mohonkan syafaat untuknya. Maka illa sufi'u fihi melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima permintaan syafaat mereka untuk si mayit tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain Rasul juga bersabda, di riwayat yang sama diriwayatkan oleh Muslim, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa saf'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia. Kemudian disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa safa'ahu Allahu fihi melainkan permohonan permohonannya itu. Doa doa orang yang 40 orang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini sudah cukup bagi kita bahwa sungguhnya yang kita kerjakan untuk orang yang meninggal dunia siapapun dia adik kita kakak kita ibu kita bapak kita saudara kita kaum muslimin yang lainnya maka yang kita lakukan adalah memperbanyak doa kita kepada mereka perbanyak doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thaj wal barad wa naqihu min al khataya kama naqa thabul abyad min ad terus kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah doa-doa kita itu jika kita lakukan dengan ikhlas hadirkan niat hadirkan hati khusyuk akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baginya Ya, adapun sodako yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita keluarkan, itu sodako yang dikerjakan dilakukan ketika kita masih hidup. Ya, sodako yang dikeluarkan oleh seorang anak untuk orang tuanya itu insya Allah sampai kepadanya. Ya, sampai kepadanya insya Allah karena dia anak yang saleh tapi antar saudara dengan saudara ini berlaku kalimat kata-kata sabda Rasulullah SAW, in kota amaluhu. Selesai amalnya sudah. Sudah selesai. Makanya yang harus kita perbanyak kepadanya adalah do doa. Perbanyak doa baginya, ya. Maka insya Allah doa yang kita panjatkan itu akan sampai kepadanya dan mudah-mudahan dengan doa-doa itu akan meringankan dirinya dalam menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala dan akan memudahkan dirinya untuk memasuki surga Jannatul Naim disiksa, dijauhkan dari siksaan api neraka jahanam dan siksaan azab kubur Allah alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan kembali kita akan angkat penanya berikutnya melalui line telepon di nomor 021 823 Baik, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Umu? Ibu Suciati Marwiya Pak Ustaz. Ibu Suciati Marwiya, silakan Ibu. Ya. Saya mau nanya, Pak Ustaz. Hmm. Saya kan lima bersaudara. Hmm. Saya paling jelek, saya disia-siakan dari kecil. Hmm. Terus kedua, kan orang tua nggak pernah sholat. Hmm. Terus saya ini sholat wajib, sunnah, lagi ini sudah surat al-fatihah dua kalimat syahadat itu doa saya nyampe nggak Pak Ustaz hmm. Eh, orang tuanya udah meninggal? Udah, udah lama. Dua-duanya? Iya. Hmm. Terus saya titip amal di masjid. Kalau ada apa ada apa faedahnya saya kirim orang tua hamba gitu apa yeah. yeah. Pak Ustaz. Baik. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mudah-mudahan ya uh, kita saya berharap dan juga uh, kita semua berharap bahwa sungguhnya ya ibu setelah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga berharga dari agama Islam ini ya setelah mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah hidup bersama dengan orang yang senantiasa menegakkan sunnah ya ibu memaafkan memaafkan semua perilaku, semua uh, peristiwa yang ibu alami di masa dahulu kala ketika bersama dengan orang tua, ya tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian, ya tidak ada permusuhan kepada orang tua kita, walaupun ibu disia-siakan, ya ibu dihinakan atau disisihkan dari saudara-saudara yang lain sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dendam itu kita hapuskan, ya. Jangan jadi orang yang penendam, jangan jadi orang yang suka membenci, ya suka apa uh, melakukan permusuhan kepada siapapun termasuk tentunya kepada orang tua kita. Tadi sudah saya sampaikan betapa kewajiban kita sebagai orang anak sebagai seorang anak adalah untuk senantiasa uh, berbakti kepada kedua orang tuanya baik ketika semasa hidup mereka maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Uh, tentunya mudah-mudahan ya uh, sebagai anak yang soleh ya sebagai anak yang soleh ibu selalu berusaha untuk mendoakan orang tua ya mendoakan kebaikan bagi orang tua walaupun orang tua kita dahulunya itu orang yang banyak mengingkari Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tetap berhusnuzan bahwa orang tua kita adalah seorang muslim, ya. Orang tua yang uh, masih memiliki iman dan kita harapkan dengan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dapat terbebaskan dari azab api neraka jahanam, ya. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari uh, keterpurukannya dari segala uh, eh, kenestapaannya di alam akhir nanti dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Ya, kita berdoa kepada Allah dan jangan putus asa. Min rawihillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus doakan terus setiap hari sepanjang kita beribadah, sepanjang kita sholat dan sepanjang kita uh, berdoa pada tempat-tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah ya kita berhusnuzon bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang tua kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ampunannya. Kemudian tentunya sedekah jariah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan ya yang kita sampaikan yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah di situ ada kebaikan yang akan didapati yang akan dirasakan orang tua kita ya yang akan di juga uh, didapati oleh orang tua kita karena kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini ya, tentu tidak luput tidak lepas daripada pengaruh-pengaruh orang tua kita ajaran orang tua kita ya termasuk juga uh, apa yang kita kerjakan mudah-mudahan itu akan memberikan pengaruh positif untuk orang tua kita ya akan juga berimbas kepada orang tua kita dan sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ayah dan ibu uh, penanya di uh, kebun jeruk Serengseng mudah-mudahan meroya uh, eh, diterima segala amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dijauhkan dari azab neraka jahanam dan masukkan ke dalam surga dan saya berharap kepada ibu untuk terus mendoakan orang tua sepanjang hayat ibu wallahu alam bisawab Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan untuk selanjutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan melalui telepon dulu Ustaz. Melalui telepon di nomor 0218236543. Baik, silakan. Halo. Iya. Dari siapa di mana ini? Waalaikumsalam. Dari Papua. Dari Papua ya. Dari Papua. Silakan ibu. Ya tidak Ustaz. Saya mau hmm. tanya ini. Hmm. Saya kemarin ada janji mantan suami saya. Hmm. Uang 10 juta. Hmm. Tapi saya belum sempat kasih. Hmm. Kemudian anak saya meninggal Ustaz. Innalillahi wa suami saya bilang, saya ingkar janji sampai anak saya meninggal. Hmm. Bagaimana kira-kira itu Ustaz? Hmm. Iya. Iya, baik. Tolong, iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang harus disadari dan difahami bahwa sungguhnya uh, kematian itu adalah merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang harus kita sadari dan fahami bahwa kematian adalah merupakan takdir Allah. Idza jaa ajaluha la yasta'khiru sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kematian itu kalau sudah tiba ajalnya, tiba masanya, tidak lagi bisa dikata bisa kita minta kepada Allah untuk ditunda atau untuk dimajukan. Ya, itu semua merupakan suratan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena adanya hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Ya. Jadi uh, ketika ibu telah berjanji kepada suami yang Eh, dikatakan tadi telah bercerai ya ya, yang berarti bahwa suaminya anak itu bersama suaminya tentunya berjanji untuk uh, memberikan uang ya memberikan uh, bantuan barangkali untuk uh, anak ibu yang mengalami sakit dan lain sebagainya dan uh, kemudian ibu belum bisa menyanggupinya ya karena Wallahu alam adanya hambatan-hambatan halangan-halangan atau ibu telah berusaha ya e, namun juga pada waktunya belum bisa mengirimkan ini bukan kesalahan bukan satu kesalahan yang harus disesali ya bukan kesalahan ibu yang menyebabkan kemudian kematian anak gitu ya harusnya seharusnya mantan suami tersebut dia mencari jalan yang lain dahulu ya dia berusaha mencari jalan yang lain dahulu untuk bisa mengcover ya biaya-biaya untuk uh, sakitnya si anak tersebut tentunya bukan hanya berharap dari istri bukan hanya berharap atas kebaikan istri gitu ya harusnya dia mencari jalan yang lain apakah dengan cara meminjam atau usaha atau yang lainnya gitu Adapun ketika istri eh, memberikan ya apa yang dijanjikan itu ya dianggap sebagai satu anugerah, satu hadiah, satu hal yang memang harus disyukuri gitu. Jadi oleh karena itu ibu tidak usah uh, menyesali karena sesungguhnya kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala ya ikhtiar sudah dikerjakan ikhtiar sudah dilakukan namun juga takdir itu datang takdir itu, itu sampai dan kita tidak bisa mencegah tidak bisa menghalangi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kita tidak usah sampai terpuruk ya, sampai menyesalinya, sampai begitu mendalam sampai kemudian kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai uh, seorang muslimah ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetaplah berlaku seperti biasanya ya, kita tetap beraktivitas bagaimana biasanya ya jangan sampai kemudian kita terpuruk dan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslimah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah ya apapun jika yang kita memang berlaku melakukan satu kesalahan atau perbuatan dosa yakinlah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan memaafkan segala kesalahan kita wallahu a'lam bishawab Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan semoga penanya di Papua ini diberikan ketegaran hati dan diberikan solusi dari permasalahannya. Dan untuk selanjutnya kita masih akan angkat penelpon di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Iya, silakan. Dari siapa di mana, Ibu? dari Ibu Ella di Sidoarjo. Di Sidoarjo, silakan Bu Ella. Hmm. Nah, ini gini, uh, saya mau um, bertanya, ini tentang uh, ajaran salaf yang sekarang saya sedang uh, jalani gitu. Hmm. Saya berusaha untuk ngajak suami sama-sama uh, memahami ajaran yang ini gitu, karena memang suami saya itu dari Jawa Tengah dan memang agama Islam itu mungkin agak agak kejauhan gitu ya, ya Ustadz ya. Iya. Jadi eh, kadang-kadang uh, saya uh, agak jenuh juga lama-lama ya, udah lama saya ngajak, tapi. Udah berapa tahun? Ya udah lebih kurang sudah empat tahun lah hmm. saya mengenal manhaj ini. Gitu. Alhamdulillah. tetapi ya itulah Ustadz. Hmm. Uh, empat tahun saya. Iya jadi kadang-kadang saya merasa saya sendiri hmm. um, berkali-kali saya aja gitu ya, mana kerjanya juga dikerja di perusahaan yang non muslim, rata-rata hmm. temannya juga non muslim gitu. Yeah. Iya. Nah, terkadang ada rasa hampa dalam diri saya, dalam hidup hmm. saya. Hmm. Ketika saya mau berbicara tentang agama, saya tidak punya teman. Hmm. Nah, bagaimana saya yeah. menghadapi ini dari hari ke hari? Mohon Ustaz kasih baik, baik. Uh, eh, jalan hmm. keluarnya buat saya. Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bagian daripada ujian kehidupan. Ya, bagian daripada ujian kehidupan yang kita harus terima dengan kesabaran dan kelapang dadaan. Rasulullah SAW mengagumi orang-orang yang beriman. Kekaguan Rasulullah SAW karena orang beriman itu memiliki dua hal. Dua hal yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang beriman itu jika mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Empat tahun yang lalu ibu mendapatkan hidayah, hidayah taufik wal irsyad berupa bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ibu dapat memahami Islam secara komprehensif secara baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para salafus saleh. Alhamdulillah, itulah nikmat. Nikmat yang paling besar yang patut untuk kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan hidayah namun mereka tidak pernah mendapatkannya. Jangan kita alhamdulillah mendapatkan hidayah tersebut kita syukuri dan jangan kita kufuri. Allah mengatakan lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sekiranya kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur sungguhnya siksaku sangat pedih. Nikmat. Pertahankan. Berusaha untuk istiqomah, terus berada di atas jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian-ujian yang menimpa diri kita sekalian. Apapun ujiannya, seberat apapun ujian yang kita alami, maka kita berusaha untuk tegar di atas kebenaran agama Islam hingga akhir hayat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan di akhir hari usiaku ini ya Rasulullah? Kul amantu billah thumma istaqim. Kata Rasul berimanlah engkau kepada Allah dan setelah itu istiqamah. Berimanlah kepada Allah dan setelah itu istiqamah istiqomah. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu yang besar ini, ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dapat musibah bersabar. Dapat ujian dia bersabar. Ujian itu datang dari diri kita pribadi, berupa hawa nafsu hawa nafsu ya bisikan bisikan setan agar kita berpaling dari agama Allah agar kita menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalan melakukan hal-hal yang eh, negatif hal-hal yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terjebus kepada kemaksiatan dan dosa ini bisikan dan kita patut untuk sabar menghadapi ujian ini ada kalanya ujian itu datang dari luar. Dari luar itu bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, adik, kakak, keluarga, family, atau teman-teman. Ya, ini adalah merupakan ujian-ujian bagi ibu. Dan kita harus sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya, kesabaran yang akan membawa hikmah yang besar bagi kita sekalian. Ketahui ibu sekalian bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sepanjang hayat kita harus sabar. Dan ketika kita bersabar menghadapi segala resiko tersebut, maka insya Allah di sana hikmah yang besar, ada pahala yang besar, yang tidak ada batasnya pahala tersebut sebagaimana Allah firmankan innama sabiruna ajrahum bighairi hisab sungguhnya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang sabar tanpa ada batas begitu besarnya ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita sekalian walaupun memang pahit berat seperti ibu, ya suami yang belum mau menerima ajaran yang hak ini, ya. Suami yang masih hobi dengan maksiat, suami yang masih hobi dengan dunia yang terlalu eh, cenderung kepada dunia segala macam. Ini adalah ujian bagi ibu dan ibu harus sabar mengsikapi menghadapinya. Ya, bukan dengan eh, cara-cara uh, misalnya kita bersikap kasar, tidak lagi bersikap lemah lembut ya kita sikapi dengan uh, apa suami kita dengan dengan tidak mau melayani dirinya dengan pelayanan yang terbaik ya bukan dengan cara begitu ya tapi kita minta kepada Allah ibu doa kepada Allah berdoa kepada Allah minta kepada Allah ya Allah aku mohon kepada engkau agar engkau menjadikan suamiku orang yang soleh ya berikan hidayah kepadanya ya Allah tunjukkan diri jalan yang benar ya Allah berikan kemampuan kepadanya untuk bisa memahami Islam dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnahmu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita berdoa kepada Allah. Ya, doakan, doakan, dan terus memberikan pelayanan yang terbaik pada suami kita dan pada keluarga kita. Kita tunjukkan inilah hasil. Ya, inilah pembuktian kita sebagai seorang wanita yang solehah, memiliki akhlak yang mulia, bertutur kata yang yang yang baik, ya, yang lemah lembut, memberikan pelayanan yang terbaik, beribadah siang dan malam, selalu dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Sunnah Rasulullah SAW. Itu hal yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian, ada kalanya dakwah-dakwah kita dengan hal kita, dengan keadaan kita justru akan menggugah suami kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. La Jangan putus asa. Terus berusaha. Terus berusaha. Ibu tidak sendiri ya ibu tidak sendirian masih banyak saudara-saudara kita keluarga kita teman-teman kita yang mereka mempunyai visi dan misi yang sama untuk senantiasa mendapatkan reda Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting bagi kita sekalian. Biarlah ya kita hidup dalam uh, kesederhanaan, kepapaan ya. Mungkin orang tidak mau uh, menengok kita, melihat kita ya tapi kita berusaha terus meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi perbanyak doa terutama di malam hari seperti malam yang terakhir ibu berdoa kepada Allah minta kepada Allah agar suami menjadikan orang yang soleh mendapatkan hidayah dibawa uh, kepada ajaran yang hak ini Allah alam bisawab saya kira sudah cukup satu pertanyaan boleh saya terakhir saya Uh, ah, apa dari pesan singkat saya oh iya silakan Pak Baik, uh, masih ada waktu dua menit Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat Dari seorang ibu Ibu Nuris di Sorong di Papua Ustaz Ya. Pertanyaannya Ustaz, saya seorang ibu dengan enam orang anak Dan ditinggalkan suami wafat dari tahun 2008 Namun kemudian saya menikah lagi dengan laki-laki yang umurnya lebih muda Ustaz Namun anak-anak tidak mau terima dengan pernikahan saya Dosakah saya dan salahkah saya? Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya, uh, tidak berdosa dan tidak salah, ya, karena memang uh, ketika hidup sendiri tentu kita akan mengalami fitnah, ya, mengalami ujian-ujian dan ada kalanya orang itu merasa berat terhadap ujian-ujian tersebut, terutama hidup di akhir zaman di mana dunia seperti ini Maksiatan ada di mana-mana, orang berbuat dosa seenaknya saja. Ya. Nah, ini tentunya kita harus punya pendamping hidup, ya. Harus punya uh, pendamping yang bisa mengayomi kita, bisa menjaga kita, bisa mendidik kita, membimbing kita itu hal yang memang patut. Ya, tidak boleh kita hidup sendiri. Harusnya, seharusnya. Ya, anak-anak itu memberikan dukungan, bukan melarang, bukan mencegah ya harusnya anak-anak memberikan dukungan kepada ibunya untuk berumah tangga kembali ya kecuali kalau memang si anak-anak ini melihat perhatikan suaminya itu atau calon suami itu orang yang tidak bermoral ya orang yang tidak berakhlak orang yang jauh dari agama pemabuk misalnya yang suka main perempuan pendek kata dia orang yang ahli maksiat tentunya anak-anak mencegah agar ibu tidak memilih laki-laki yang seperti itu. Namun kalau sekiranya uh, orang itu orang yang soleh, orang yang baik, ya dikenal sebagai ahli ibadah, orang yang selalu hidup apa berada di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka tentunya anak-anak tidak boleh melarang, walaupun mungkin usianya lebih muda. Ya, usia lebih muda itu bukan satu hambatan, bukan satu hambatan orang untuk menikah suami lebih muda dari istri banyak yang seperti itu ya atau istri yang lebih muda dari suami ya tentu itu satu yang lumrah <laughs> banyak ya jadi nggak ada masalah dalam hal ini kita lihat Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah Khadijah usia 40 tahun Rasulullah 25 tahun nggak ada halang, nggak ada hambatan nggak ada halangan untuk memupuk cinta dan kasih sayang di antara kedua suami istri ini nggak ada halangan nggak ada hambatan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis yang bahagia nggak ada hambatan ya dengan niat yang sama untuk membina rumah tangga di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. itu yang paling penting. Jadi dalam hal ini ibu tidak bersalah, seharusnya anak memberikan dukungan. Nah, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rumah tangga ibu diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana diharapkan oleh ibu dan suami. Wallahu alam bisawab. Saya kira inilah kajian kita pada eh, pagi menjelang hari siang hari ini. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya, keluarga, dan juga uh, semua para pemirsa dan pendengar rojak dimanapun berada semoga kita dapat uh, membawa amal-amal soleh ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan kita dari adab kubur dan diberikan nikmat di alam kubur nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala.